perbedaan pendapat perbedaan seperti apa yang diperbolehkan dan perbedaan pendapat seperti apa yang tidak diperbolehkan sehingga nanti kita bisa bersikap bisa memilih guru karena alimah Muhammad bin Sirin mengatakan <clears throat> i'lamu anna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum ketahuilah bahwa ilmu itu adalah agama maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini guru yang baik ini yang guru yang tidak baik dengan cara membaca kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip sunnah pokok-pokok akidah yang tidak boleh diselisihi oleh siapapun karena barang siapa menyelisihi prinsip ini maka dia telah keluar dari metode ahli sunnati wal jamaah dan seorang tokoh yang dia menyelisihi prinsip-prinsip sunnah dia tidak layak untuk kita ambil ilmunya Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia kepada pengurus pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Said Samsul Huda Hafidhullah dan para ustadz yang lain yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara di majelis yang mulia ini mudah-mudahan apa yang akan kita baca bisa memberi manfaat untuk saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. <clears throat> pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang membahagiakan hati. Para ulama kita mengatakan yati buqalbah biluqya ikhwatin fihim ijtama'na fi tariqil awhadi. توحيد رب الناس جل مرادنا وبخير الرسل الله كل نقتدي فمدار منهجنا كتاب إلهنا وسنة الأسماء سنة أحمد ثم الهدى هدي الصحابة بعده خير الأولى من أهل قرن أمجد إلزم خطاهم واقتدي آثارهم دون ابتداع أو غلو تسأدي Ya tibu hati merasa berbahagia. ya ikhwatin karena berjumpa dengan para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Fihim ijtama'na fi tariqil awhadi. Bersama mereka kita berkumpul berjalan di atas jalan yang satu. Tauhidu Rabbin Nas jullu muradina mentauhidkan Allah adalah cita-cita kami yang paling tinggi Mentauhidkan Allah menjadi cita-cita kita yang paling tinggi. Itulah cita-cita seorang ahli sunnah. Cita-citanya kok mempersatukan manusia. Yang santri, yang preman, yang ahli maksiat, penyembah kubur. Jangan saling ngomong lah. Yang penting kita bersatu padu. Itu keliru. Tetapi cita-cita tertinggi seorang ahli sunnah wal jamaah Pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidu Rabbin nas jullu muradina wa bi khairi rusulillahi kullun naqtadi. Dan terhadap sebaik-baik Rasul Allah kita semua mengambil suri tauladan. Mengambil ajaran, mengambil prinsip di dalam beragama. Wa sunnatul asma sunnatu Ahmadi Famadaru manhajida kitabu ilahina poros dari manhaj kita adalah kitab Tuhan kita yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Saya bisa minta tolong kipasnya agak dikesanakan saja ya. Agak digeser gitu. Tolong salah satu geser ini, Mas. Nanti daripada saya yang greges-greges jam 10 saya izin pulang. <laughs> Madaru manhajina kitabu ilahina poros dari manhaj kita adalah Al-Quranul Karim metode kita di dalam mempelajari agama adalah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai sumber penukilan akidah yang pertama dan utama wa sunnatul asma sunnatu ahmadi kemudian sunnah yang mulia yaitu sunnahnya Ahmad sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah itu yang dimaksudkan dalam ilmu akidah adalah yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis kullu ma sadara anin nabi setiap yang berasal dari nabi min kaulin berupa ucapan au fi'lin atau perbuatan au takririn atau persetujuan au sifatin atau sifat-sifat nabi khalqiyatan kanat am khuluqiyatan baik sifat yang fisik maupun sifat yang non fisik itu semua disebut dengan sunnah Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi Persetujuan Nabi, sifat fisik maupun sifat non fisik Itu semua adalah sunnah Nabi Dan ahli sunnah itu orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Wal jamaah mereka berkumpul di atas sunnah tersebut summal huda Hadius sahabati ba'dahu khairul ula Kemudian petunjuk petunjuknya para sahabat mereka adalah sebaik-baik generasi ilzam khutahum ikutilah jejak langkah mereka di atharahum ya, dan jalankanlah asar-asar mereka ajaran para sahabat dunabtidain au ghuluwin tasadi dengan tanpa melakukan bid'ah dengan tanpa melakukan sikap ekstrim melampaui batas tasadi niscaya kalian akan berbahagia Sekiranya itu yang bisa mewakili perasaan kita pada kesempatan pagi hari ini karena kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia bersama orang-orang mulia untuk membaca satu karya tulis yang mulia. Kita langsung membaca mudah-mudahan bisa khatam dua hari ya. Kalau saya tidak khatam, saya juga tidak tahu bisa khatam apa tidak nanti. Karena manajemen waktu itu yang terkadang sok meleto. Qala Ibnu Qudamah akhbarana Syarif Abu Abbas Mas'ud bin Abdul Wahid bin Matrin Al-Hashimi. Ini adalah sanad kitab. Periwayatan kitab ini. Jadi Islam itu adalah agama paling ilmiah. Bukan hanya meriwayatkan ucapan Nabi, ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili pun ada sanatnya, jadi tidak asal-asalan, tidak ngawur begitu. Saya ada satu hal yang terlupa. Sebelum kita membaca sanad periwayatan kitab tersebut, saya ingin menyampaikan uh, sekelumit, setitik dari jati diri dari Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani al syafii rahimahullahu taala. Apa itu? Terlalu panjang jika kita menyampaikan sejarah kehidupan beliau. Kelahiran, nasab, murid-muridnya, guru-gurunya terlalu panjang. Saya hanya ingin menitik beratkan sekelumit informasi tentang jati diri beliau dari sudut pandang akidah. Karena beliau seorang ulama bermadhab syafi'i. Dan akidah beliau dikatakan di dalam salah satu kitab. akidah tuhu akidah beliau Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili Abu Bakar al-Ismaili ini salafiyul I'tiqad ala tariqati ahli hadis. Beliau adalah salah seorang ulama yang akidahnya itu akidah salafiyah. Yang mengikuti jejak langkah para ulama as-salaf, mengikuti akidahnya para sahabat, mengikuti akidahnya para tabi'in dan tidak mengada-ada di dalam berideologi. Ala tariqati ahli hadis wal athar berdasarkan metode para ulama ahli hadis. Walidha qala Ibnu Katsirin maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan sannafa fa'afada wa ajada wa ahsana li'tiqa wa ahsana lintiqada wa li'tiqada. Beliau telah baik di dalam menulis memberi manfaat dan beliau profesional wa ahsana lintiqada wa li'tiqad. Dan metode beliau bagus, akidah beliau juga lurus. Ini tazkiyah dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa yattadihu hadza jalian bi salasati umurin. Kesalafian akidah Imam Abu Bakar Al-Ismaili ini bisa dibuktikan dengan tiga poin. Al-awwal yang pertama kitabuhu hadza i'tiqadu ahli sunnah. Yang menjadi bukti bahwa beliau seorang salafi akidahnya adalah kitab yang saat ini kita akan kita bedah Kitabnya itu judulnya macam-macam. Ada yang menyebutnya kitab I'tiqadu Ahli Sunnah. Ada yang menyebutnya kitab apa gini kita? I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Ada yang menyebutnya kitab I'tiqad Al-Ismaili. Itu sama. Menjadi bukti akidah beliau lurus. Asani, makanya nanti jangan heran loh, beliau itu ulama madhab Syafi'i toh. Kok beda ya dengan Syafi'iyin di negeri kita ini? <laughs> Orang-orang yang mengklaim bermanhab Syafi'i di negeri kita rata-rata apa namanya? memiliki akidah yang berbeda dengan Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Yang kedua, akwalun lahu fil aqidati pernyataan-pernyataan beliau di dalam masalah akidah tanakalah kafirun min a'immati hadzal sya'ni yang dinukil oleh banyak sekali para ulama ahli sunnati wal aqidah yang dia itu spesialis ahli di dalam permasalahan akidah. Jadi ucapan-ucapan beliau dinukil oleh para ulama ahli sunnah sangat banyak. Ini menunjukkan akidah beliau akidah-akidah yang lurus. Asalis. Yang ketiga, bukti kalau akidah beliau lurus, risalatuhu fil akidah, Risalah beliau dalam masalah akidah, allati arsaha ila ahli Jilan, yang pernah beliau kirimkan kepada penduduk Jilan. Qala al-Hafidh Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni itu penulis kitab akidah yang terkenal juga judulnya apa? Aqidatus Salafi Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dinukilkan satu kisah unik dari Imam As-Sabuni. Satu ketika beliau sedang berkhutbah Jumat, lalu ada orang yang lututnya sakit, bolong apa bagaimana kurang ingat saya. Dia mengatakan saya sudah kemana-mana berobat tapi tidak sembuh, tolong doakan saya agar sembuh. Ketika khutbah Jumat, Imam as berdoa, mendoakan kesembuhan untuk orang ini. Dan ada salah satu seorang janda yang ikut mengaminkan doa. Amin, amin. Selang tiga hari, janda ini datang kepada Imam As-Sabuni. Setelah mengaminkan doa sampean, saya bermimpi mendapat perintah agar lelaki yang sakit itu menggali sumur lalu disedekahkan untuk kaum muslimin. Lalu beliau perintahkan orang sakit untuk menggali sumur dan disedekahkan untuk kaum muslimin. Setelah itu dia mendapatkan kesembuhan. Itu di antara kisah unik yang disebutkan tentang Imam As-Sabuni. Di dalam akidah As-Salaf Ashabil Hadis halaman 27, Imam Ashabuni mengatakan, "Wa qara'tu dan aku telah membaca fi risalati Syekh Abi Bakrin Al-Ismaili ila ahli Jilan." Saya membaca satu surat yang ditulis Abu Bakar Al-Ismaili kepada penduduk Jilan. Innallaha subhanahu apa yang dia tulis di risalah itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang zilu ila sama'id dunia, turun ke langit dunia ala ma sahabihil khabaru anir rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul katakan? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Di masa-masa dulu, akidah yang banyak diyakini para ulama itu adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah atau terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah. Di masa-masa seperti itu, Imam Abu Bakar Al-Ismaili telah menetapkan sifat Allah yaitu sifatun nuzul. Ini menunjukkan akidah beliau akidah yang lurus. Dan dibacakan isi risalah yang lainnya yang menjadi bukti bahwa beliau ini seorang yang berakidah berakidahkan ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan membaca sanad tadi Qala Ibnu Qudamah akhbarana Sharif Abu Abbas Mas'ud bin Abdul Wahid bin Matrin Al-Hashimi qala anba'a Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jurjani anba'a Abu Qasim Hamzah bin Yusuf As-Sahmi anba'a Abu Bakrin Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili qala Imam Al-Ismaili mengatakan Usul i'tiqad inda ahli hadis itu prinsip-prinsip akidah menurut para ulama ahli hadis. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tambahan dari pentahkik kitab. Karena yang bagus setiap kali kita menulis hendaknya dimulai dengan basmalah. Di dalam kitab yang unik ada sebuah kitab unik judulnya Husnul Ta'wil fi ma'rifatil awail. Isinya itu menceritakan setiap perkara yang pertama kali terjadi di dunia. Di antara yang disebutkan di sana bahwa manusia yang pertama kali menulis surat dimulai dengan bismillah itu adalah siapa? Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah manusia pertama yang mengajarkan untuk memulai dengan bismillah tatkala menulis surat disebutkan di dalam Al-Quran siapa tuh Ratu Sabah itu mengatakan Ya ayyuhal mala'u Inni ulqiya ilayya kitabun karimun Innahu min Sulaimana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Wahai hulu balangku Wahai rakyatku Sesungguhnya telah dilemparkan kepadaku satu surat yang mulia Siapa yang melemparkan surat? Bukan. Burung hud-hud melemparkan surat dijatuhkan gitu. Ini iya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku telah dilempari surat yang mulia. Innahu min Sulaimana. Surat itu asalnya dari Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan bahwasanya surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu diambil kesimpulan bahwa Sulaiman adalah manusia pertama yang mengajarkan untuk memulai dengan basmalah tatkala menulis surat. Disebutkan di dalam kitab tadi pula, manusia pertama yang memberi hukuman manusia dengan cara disalib adalah ya Pak? Firaun. Adalah Firaun. Ketika tukang sihirnya itu kalah, tukang sihir beriman kepada Musa, Firaun marah. Itu. La uqatti'anna aydiakum min khilaf wala usallibannakum ala judu' an-nakhl akan aku potong tangan kalian secara silang dan akan aku salib kalian di atas pokok-pokok pohon kurma itulah kejadian pertama kali ada hukuman salib yang pertama kali apa namanya menginspirasi untuk menghukum salib itu adalah Firaun Bismillahirrahmanirrahim I'lamu ketahuilah oleh kalian rahimanallahu wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan antum semua anna madhhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah bahwasanya madhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah ini adalah nama yang berbeda tetapi maknanya satu ahli hadis adalah ahli sunnah nama lainnya adalah al firqatu an najiyah wa ta'ifatu Al-Mansurah Al-Firqatun Najah kelompok yang selamat At-Taifatul Mansurah kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Ahli sunnati wal jamaah para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ahli hadis para pengikut hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ada nama lain yaitu Salafiyun atau Salafiyin Itu orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman as-salaf itu semua adalah musammayat syariah, penamaan yang syar'i, bukan penamaan yang baru, bukan. Tapi nama-nama itu semua terambil dari dalil Nabi. Seperti nama ahli sunnah itu terambil dari hadis Nabi. Gimana itu? E, Sataftariku ummati ala salatin wa sabaina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya neraka kecuali satu. Siapa itu wahai Nabi? Humul jamaah. Mereka adalah al jamaah. Dalam riwayat disebutkan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Mengikuti jalanku mengikuti sunnah Nabi. Jalan para sahabatku mengikuti manhaj as-salaf. Dan mereka berjamaah di atasnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bukan nama yang baru, bukan nama yang bid'ah tapi nama-nama yang terambil dari dalil syariat demikian pula salaf kata Nabi nikmat salaf anak laki sebaik-baik salaf itu adalah aku terhadap engkau wahai Fatimah jadi penamaan itu semuanya ada dalilnya tetapi kelompok-kelompok yang baru sampai kemarin terakhir itu saya heran ada satu sekte di dalam Islam itu namanya Syaitonia. iya pengikutnya Hashim bin Syaiton itu salah satu sekte Syiah Hisam bin Saiton namanya. Nama kelompoknya Saitoniyah. Aneh kan? Ada lagi namanya Jahmiyah itu dari kata Jahanam. Jadi kelompok Jahanam mereka itu. Tapi kok banyak pengikutnya ya? Jangankan itu, Nabi itu gimana ada pengikutnya kok. Di Cirebon itu ada seorang nabi mengaku mendapatkan wahyu. Dia seorang tukang las namanya Tugimin. Nabi itu atas salah seorang kiai itu dilihat dari namanya saja sudah tidak cocok jadi nabi Kalau sholawat nggak pantas Allahumma sholli ala tugimin <laughs> Tapi aneh memang Justru yang sesat itu sudah jelas-jelas kesesatannya Masih saja ada orang yang mengikutinya Jadi kelompok-kelompok itu tidak ada dalilnya nama itu Ya Ada kelompok Syaitonia, ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, nggak ada dalam dalil itu. Mereka disebut Mu'tazilah karena mereka i'tazala, menyempal. Hasan Al-Basri ada pengajian di tiang masjid. Muridnya namanya Wasil bin Atha, Anda setuju? Bikin kelompok sendiri, mencil di sana, menyempal. Maka disebut kelompok sempalan. Yang disebut kelompok apa? Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah itu semua ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina nal la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yang mereka terus menampakkan kebenaran meskipun jumlahnya sedikit nggak peduli ya senantiasa menyuarakan kebenaran taifatul mansurah firqatu an-najah kelompok yang selamat pun ada dalil semuanya ada dalilnya dan itu adalah nama-nama yang banyak tetapi hakikatnya satu yaitu pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti pemahaman dari kaum salafus soleh dan 73 kelompok yang masuk neraka satu masuk surga itu semuanya adalah bagian dari umat Islam seperti itu mereka adalah umat Islam. Jangan dikira mereka, oh kamu mengkafirkan orang yang lain masuk neraka. Yang masuk neraka itu tidak mesti orang ka kafir. Jadi 73 semuanya masuk neraka, satu masuk surga itu, yang 72 masuk neraka itu mereka berstatus Islam. Begitu. Berarti kelompok kamu sendiri yang paling benar, yang surga itu dikapling buat kelompokmu, bukan? Karena itu bukan nama kelompok. Manhaj salaf itu adalah sebuah metode di dalam memahami agama, yaitu mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah dan cocok dengan pemahaman as-salaf. Setiap manusia yang mengikuti Al-Quran Sunnah, mengikuti pemahaman salaf, otomatis dia adalah seorang salafi. Meskipun dia tidak gembar gembar woi saya ini salafi, yang lain itu neraka semua. <laughs> Tidak, tidak seperti itu. Dia pengikut ormas fulan, anggota komunitas fulan. Tetapi kalau dia tunduk kepada dalil, mengikuti pemahaman salaf, maka dia seorang salafi. Saya kasih contoh misalnya dalam masalah uh, orang itu kalau sudah masuk neraka, bisa keluar dari neraka apa tidak? Ya dirinci dulu kalau dia orang Islam ya bisa. Kalau orang kafir masa bisa keluar? nggak bisa. Tetapi nah, ada di antara sebagian kita memiliki ideologi orang Islam itu kalau sudah masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar selama-lamanya. Ini harus dicek dalilnya. Oh, ada dalilnya. Setelah ada dalilnya harus dicek cocok tidak dengan pemahaman as-salaf. Di dalam kitab tafsir atau dari Jabir bin Abdullah sahabat Nabi pernah pengajian di masjid. Beliau mengatakan orang Islam yang berdosa masuk neraka dan kelak akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke nahrul hayah sungai kehidupan ini ada hadisnya lalu dimasukkan ke dalam surga jadi tidak kekal ada seorang lelaki menunjuk Jabir bin Abdullah hai sahabat Muhammad kamu mengatakan orang Islam masuk neraka bisa keluar di mana ucapanmu ini jika dibandingkan dengan firman Allah la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sambil Kia Tidak dibukakan pintu langit bagi ahli neraka. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Ahli neraka tidak bisa masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Kok kamu ngomong orang masuk neraka bisa keluar? Omongan kamu ini bertentangan dengan ayat ini, wahai sahabat Muhammad. itu Jadi sahabat Muhammad versus orang yang bukan sahabat. Silahkan nanti kita pilih Mau milih jalannya sahabat atau milih jalannya yang bukan sahabat Apa kata Jabir bin Adilah? Mas Baca ayat sebelumnya Baca ayat sesudahnya Ayat ini turun untuk orang kafir mas Untuk Yahudi dan Nasrani Itu sudah ada sejak zaman sahabat Pemikiran seperti itu sudah ada Tapi pemikiran itu tidak cocok dengan pemahaman Salaf yaitu Ketika itu, oh, ternyata Pemahaman salah begitu tuh. Uh, kalau begitu akidah saya saya tinggal, saya mengikuti pemahaman salah. Inilah salafi tulen. Meskipun dia tidak gembar-gembar sebagai seorang salafi, tapi kalau mengiku, mengaku mengikuti ahli sunnah, dia punya dalil. Dalilnya tidak cocok dengan pemahaman para sahabat. Dia tetap ngeyel. Dia bukan seorang salafi. Jadi salaf itu adalah metode di dalam memahami agama. Sehingga kesimpulannya setiap orang Islam hendaknya menjadi salafi idealnya. Oh saya nggak mau ini aneh ini. Berarti dia belum mengerti apa itu manhaj as-salaf. Bahwasanya madhab ahli hadis, ahli sunnati wal jamaah adalah satu al-iqraru billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih. Itu beriman terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Dalilnya mana? Hadis Jibril. Hadis Jibril yang sangat panjang itu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayad shadidu bayadis siyab shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu min ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Para sahabat itu kalau duduk-duduk bersama Nabi apa wedangan apa apa gimana? Ngaji mereka. Ya, pengajian para sahabat itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Pakaiannya sangat putih. Para ulama mengambil pendalian dari hadis ini disunahkan bagi para penuntut ilmu itu untuk berpakaian putih-putih berdasarkan hadis ini pakainya sangat putih. Sadidu di syar rambutnya sangat hitam. Maka disunahkan bagi para penuntut ilmu rambutnya untuk sangat hitam dan rapi. Gitu. La yura alaihi atharu safar. Kalau rambut saya pelonteng-pelonteng gimana? <laughs> jangan, jangan mengikuti pelonteng-pelonteng. Dan lelaki ini tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda perjalanan. Apa tanda perjalanan? sayu, ngantuk, lemes, tidak bergenggeng, rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, sarungnya ngepir, memiliki daya pegas. Ngeluntung-ngeluntung bagian bawahnya itu loh. Jadi mentul, mentul, mentul. Itu sarung sejak zaman Orde Baru masih dipakai terus. Soal ini warusan Mbah Kakung saya. Gantilah dengan yang bagus. Fa'as Hatta jalan ila Nabi sampai lelaki ini duduk di hadapan Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbatih dan dia menempelkan lututnya pada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhira Dan beliau meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Para ulama mengatakan merupakan ada penuntut ilmu dia mendekat kepada pemberi materi ilmu sebagaimana Jibril. Ini lelaki ini ternyata di akhir hadis dia adalah Jibril mimbo-mimbo, mancolo putra, mancolo putri. Jadi seorang lelaki yang apa namanya berpakaian putih-putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda safar tapi para sahabat nggak ada yang kenal. Lalu bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni alil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qala anta syada ila ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa baita tak ini ila dzalika sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu apa itu Islam Muhammad yaitu rukun Islam kata Jibril oh kamu telah benar hai Muhammad para sahabat heran ini orang gimana ini dia bertanya begitu dijawab kok membenarkan antum misalnya mau ke pelayan sampai di Gedang Sari Pak dalan ajeng ten pelayan niku di ngidul oh sampean bener pak <laughs> itu aneh apa tidak itu sing ditekoni ki waras to ora le <laughs> jadi para sahabat heran loh ini tanya kok malah membenarkan gimana ini orang kala fa'akhbirna anil iman kabarkan kepadaku tentang iman hai Muhammad kala antumina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yaitu beliau menyebutkan rukun iman dan itu merupakan prinsip. Barang siapa mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitabnya, mengingkari rasul-rasulnya maka dia bukan ahli sunnah dan rinciannya panjang kita bisa cek nanti dalam syarah al-usul as salafah tulisan Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin disebutkan bahwa keimanan terhadap Allah itu harus beriman terhadap wujudnya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, beriman kepada alasma was sifat. Itu harus. Iman kepada malaikat juga begitu. Mengimani wujudnya, mengimani nama-namanya yang disebutkan, tetapi ada sebagian nama yang tidak disebutkan oleh dalil tapi diyakini, diantaranya malaikat Israel, pencabut nyawa itu nggak ada nama Israel dalam dalil. Yang disebutkan dalam hadis adalah malaikatul maut. Malaikat maut. Tapi nama Israel itu e, tidak ada penyebutannya. Ya, kita harus mengimani, percaya kepada malaikat ini. Kemudian mempercayai tugas-tugas mereka. Seperti malaikat maut ya tugasnya mencabut nyawa. Namanya itu malaikat maut. Jangan diyakini betoro yang dipati itu adalah penyimpangan meskipun itu hanya dijadikan sebuah tontonan tontonan itu lama-lama akan menjadi tuntunan dan diyakini itu jadi jagalah anak-anak kita dari nonton kartun-kartun yang mengajarkan kesirikan pintu kemana saja kantong ajaib center pembesar itu semua mengajarkan kesirikan Paling-paling bambu karena ada orang tidak eh itu kan hanya sekedar hiburan tidak berpengaruh bagi jiwa disebutkan dalam sebuah kisah nyata satu ketika orang ini melihat anaknya menata boneka-boneka boneka yang dia miliki ditata di depannya terus dia bersujud gitu seperti orang-orang primitif yang menyembah patung itu loh ayahnya kaget apa kamu yang ngajari berbuat seperti ini sujud sama boneka sama patung ini di TV itu kan ada bi katanya dia baru sadar ya jadi seorang muslim harus selektif memilihkan tontonan untuk anak-anaknya Kemudian juga apa namanya beriman terhadap kitab-kitab Allah secara global maupun secara rinci, mengimani nama-namanya, kemudian mengimani bahwa kitab itu asalnya benar-benar dari Allah, ada Al-Qur'an, ada Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya dan mengamalkan apa yang menjadi perintah dari kitab-kitab tersebut. Kemudian beriman kepada rasul-rasul yang jumlahnya sangat banyak minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaih ada yang namanya kami sebutkan, ada yang namanya tidak kami sebutkan kata Allah. Jadi nabi dan rasul itu banyak. Kita mengimani secara global dan mengimani secara rinci. Global itu bagaimana? Ya kita mengimani keberadaan rasul yang dia sebutkan namanya. Yang rinci kita mengimani rasul yang disebutkan namanya ada Nuh, ada Ibrahim, ada yang hafal 25 nama nabi dan rasul. Ada yang hafal tidak? Kalau hafal ada dan berani menyampaikan nanti dikasih hadiah. Gorengannya double. <laughs> Adam, Idris, Nuhud, Soleh dan seterusnya sampai Muhammad. Gitu ya. Itu mengimani secara rinci dan mengimani syariatnya. Makanya tak tatkala kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu konsekuensinya ada empat. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yubadallah kalau kita membaca syahadat asyhadu anna muhammad rasulullah itu ada konsekuensinya saya siap meyakini seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad siap ini Siapnya bagaimana? Intan surullah yang surkom. Kalau Allah tolong kalian, kalau Allah, kalau kalian tolong agama Allah, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Gitu. Gimana caranya Allah nolong kita, wong kita nggak punya apa-apa, partai kita nggak punya. Ini mulai nggak yakin ini, bener tidak? Kita nggak yakin dengan ayat, nggak yakin dengan janji Nabi. Gitu. Makanya saya pernah sampaikan di Zimbab di Zimbabwe apa Gambia. Beberapa waktu lalu saya ada daurah bersama Dr. Taufik Al-Masiri dari Madinah. Beliau mengatakan ada satu negara di Afrika, Zimbabwe kalau saya tidak salah. Itu virus-virus Syiah itu sudah menyebar rata. Mula, punya lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, yayasan Syiah kemana-mana. Dan itu terjadi di zaman kita ini, bukan zaman batu megalitikum bukan. Lalu ada seorang dai sunnah khutbah Jumat 15 menit tokdil menerangkan apa itu Syiah. presidenin delalah itu mendengarkan khutbah itu. Selesai Jumatan, sang presiden mengatakan khotibnya tadi panggil ke istana. Dipanggil ke istana ditanya, "Mas, Syiah itu bagaimana, Mas? Syiah itu begini agama mereka di apa namanya? dibangun di atas dasar caci maki pada para sahabat begini begini begini begini begini begini." Hari itu pula dia langsung menetapkan peraturan Syiah menjadi paham yang terlarang di negeri itu. Virus-virus Syiah rontok seketika itu pula hanya dengan khutbah 15 menit. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, padahal dah ini ijen, nggak punya partai, tidak punya apa namanya pondok. Kita ada pondok, yayasan, panitia pengajian di mana-mana masih saja tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang ngeyel sama saya. Nah, itu kan yang bikin peraturan kan presiden. Jadi kita harus jadi presiden dulu katanya. Wah, ini remuk ini orang. <laughs> Di sisi yang lain, Presiden Mursi sudah berada di tambuk kekuasaan. Kalau Allah tidak menolong dia, hanya bertahan beberapa bulan, runtuh, kudeta sama orang-orang sekuler. Kejadiannya di Mesir belum lama ini. Itu. Padahal dia sudah ada di tampuk kekuasaan yang tertinggi. Jadi yang menentukan itu sebetulnya bukan jabatan, bukan kelompok, tapi yang menentukan itu pertolongan Allah Subhanahu wa dan Allah hanya akan menolong tatkala tauhid dan akidah kita lurus dan benar. Kalau kita sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya yakin ucapan Muhammad semuanya benar. Sudah, hanya butuh yakin kita itu. Pokoknya yang penting yakin, tapi tetap harus realistis ya. Orang kok mancing ning kewaan aspal mancing sing penting yakin. Itu yakin yang tidak ada dalilnya kalau itu. Kalau ucapan Nabi dan Allah memang itu dalil yang harus di, diyakini. Kemudian taatuhu fima amar, mentaati perintah Nabi. Menjauhi eh, mentaati perintah-perintah Nabi. Wajtinabu ma nahaa anhu dan menjauhi larangan Nabi. Yang terakhir ini penting wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali menggunakan syariat nabi dan rasul. Artinya tidak berbuat bid'ah. Kalau kita sudah membaca syahadat, kita harus siap lilo legowo 100% meninggalkan seluruh ritual bid'ah yang ada. Itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasul. Kalau siapa tidak mengimaninya maka dia bukan ahli sunnah. Yang kedua, wa qabulu ma nataqa bihi kitabullah taala dan menerima apa yang diucapkan oleh kitab Allah yaitu isi Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an kata Allah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya Dari arah depan maupun dari arah belakang Semuanya benar Al-Quran itu semuanya benar Coba Kalau Al-Quran semuanya benar Terkadang kita masih menolaknya Berarti kita bukan ahli sunnah ada kasus ini beberapa waktu yang lalu seorang ikhwan ini eh, melamar seorang akhwat. Bapaknya saya nggak boleh mas, anak saya harus kuliah, tidak boleh. Terus ikhwan ini minta tolong sama ustadz untuk lobby, <laughs> minta tazkiyah, muhawalah, <laughs> berusaha untuk kedua kalinya. Ustadznya datang, Pak ini yang lebih bagus bagi putri bapak ini segera menikah. Ini ikhwannya insya Allah soleh ini Allah memerintahkan begitu, dalilnya ini ini ini ini ini. Diam saja bapaknya ini. Pokoknya anak saya tetap harus kuliah, tidak boleh ditawar dengan ayat Al-Qur'an, ya, dia bilang. ya sudah ustadznya pulang. Terus ibunya si Afat ini bilang, "Piye le dong lamar anakku apa lah Lah eh anu mboten anu mboten yang salah ngendikane kon kuliah. Lah kowe iki niat ora? Nek nggo nek kula niat, nek bapak entuk masalah bojoku kuwi kok urusanku. yang penting kowe niat anakku gelem rampung. Akhirnya bapaknya ya wis rapopo. <laughs> Dibacakan Al-Qur'an tidak mau tunduk, tunduknya sama istrinya. Itulah isti. Ikatan suami takut istri. Dan itu kisah nyata baru beberapa waktu yang lalu ya. Jadi terimalah Al-Quran itu Meskipun hati kita merasa berat Terimalah Karena Al-Quran itu semua isinya kebenaran Qabulu ma nataqa bihi kitabullah wa ma sohat bihi riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan menerima apa-apa yang sahih dari riwayat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gampangnya kita menerima Al-Qur'an dan sunnah menerima Al-Quran dan sunnah dan tidak menolaknya karena orang yang menolaknya ya akan terancam e, fitnah di dunia dan azab di akhirat kelak ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali judulnya Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah Iqadul himmah membangunkan kesadaran, membangunkan semangat littiba'i nabiyil ummah di dalam mengikuti sunnah Nabi umat ini di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Su'ud Al-Ajami. Isi secara global dari kitab ini satu ayat-ayat dan dalil-dalil yang memerintahkan untuk mentaati Nabi. Dua ayat-ayat dan dalil-dalil yang memuji orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ayat dan dalil-dalil yang mengancam orang yang menyelisihi. Yang keempat adalah beberapa riwayat yang berisi kisah nyata azab yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati Orang-orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan ditimpa oleh fitnah dan dia akan ditimpa oleh azab yang pedih. Itu nas Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan eh, di bagian terakhir disebutkan kerasnya sikap para ulama ussalaf terhadap orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Disebutkan salah satunya ada dua orang uh, ulama, ada dua, ada salah satu orang ulama salaf itu ngasih tahu sama karib kerabatnya dia itu suka main pelinteng ketapel tahu ketapel yang buat nyari burung itu loh ketapel ulama ini mengatakan Nabi melarang nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil qadhaf Nabi melarang dari ketapel apa biasanya orang main ketapel itu anak-anak kecil di zaman sekarang wong gerangnya banyak yang main ketapel Terutama orang suka ke hutan-hutan. Dan dia mengkoleksi ketapel sekarang itu tidak hanya kuno, sekarang banyak ketapel-ketapel yang diproduksi oleh pabrik dan harganya mahal-mahal. Ada orang itu punya hobi ngoleksi ketapel. Pelintang itu. Kemudian dibacakan hadis Nabi melarang dari ketapel karena ketapel ini tidak membunuh, tetapi dia hanya membuat mata picak dan mematahkan tulang. bener apa tidak kira-kira? Antum kalau ngetapel bulung perkutut itu langsung mati apa hanya pecah tulangnya, picak matanya? Antum kalau misalnya ya naudzubillah min dalik la qadarallah semoga Allah tidak mentakdirkan. Kalau dihukum mati, pilih dipenggal apa pilih dipelintengi? Pilih mana? Ya. Dipelinteng meripati itu cetok, waduh pelinteng lagi cetok. Jadi ketapel itu dia tidak membunuh tetapi dia hanya menyiksa, maka dilarang oleh Nabi. Jangan main ketapel, berhentilah. Anak-anak antum jangan dibikinkan ketapel. Dilarang oleh Nabi. Tapi orang yang dilarang ini masih nekat. Maka ulama salaf ini mengatakan, saya telah memberitahu kepada engkau bahwa Rasulullah melarang dari ketapel, tapi engkau nekat. La ukallimuka abada. Saya tidak akan pernah ngajak ngomong kamu sampai kapanpun. Karena kamu ngeyel. Ini kerasnya ulama ussalaf terhadap orang yang menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap harus sesuai koridor ya. Ada salah seorang tokoh khawarij di negeri ini yang sudah meninggal, rahimahullah. Dia itu memiliki sifat kerasnya luar biasa. Ketika anaknya ada yang tidak sholat, dia ambil setrika, dinyoske sama anaknya. Gimana rasanya? Panas loh? Ini baru api dunia, belum api neraka. Jangan tinggalkan sholat. Setiap kali anaknya meninggalkan sholat dinyos pakai setrika. Dan itu bukan metode Nabi. Kalau orang memiliki jiwa khawarij mantep itu. Memang harusnya seperti itu. Kalau perlu digawa yang pawon. selamat nganggo mawa. Karena ini lebih men mencocoki api neraka. Nek setelika kan modern. Nek arang itu sing mongah-mongah itu. Itu cocok dengan bara neraka. Itu bukan begitu metode Nabi. Kalau tidak sholat diperintahkan sholat. Kalau sudah sepuluh dipukul itu pun dorban gairah mubarri. Pukulan tidak menimbulkan luka, Di dijewer itu menimbulkan bekas. Ditapuk tidak boleh, memukul wajah, diceplek kalau sampai merah-merah tidak boleh. Pukulan yang tidak menimbulkan luka, pakai apa? Guling atau ganden yang berbentuk balon itu supaya dia melakukan sholat. Jadi yang baik itu bukan yang paling keras tidak, tapi yang mencocoki dalil. Seperti itu. Jadi hendaknya kita menerima Al-Quran dan Sunnah ini sebagai sebuah pandangan hidup. Wala, Tidak boleh berpaling dari apa-apa yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berpaling. Wala sabila ila raddihi. Dan tidak ada jalan untuk menolaknya. Menolak wahyu ini idkanu nabi bittiba'il kitabi was sunnah karena mereka diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah madmunan lahumul huda fihima mereka terjamin yang mendapatkan petunjuk jika mereka mengikuti keduanya mashhudan Nahum bi anna nabiyahum yahdi ila siratin mustaqim dan mereka dipersaksikan bahwasanya nabi mereka itu mengajak kepada jalan yang lurus muhadzirina fi mukhalafatihi fitnah wal adzab al-alim yaitu mereka diperingatkan muhadzarin mereka diperingatkan muhadzarina diperingatkan dari menyelisihi menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah dari apa? Dari ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Ayatnya tadi sudah kita bacakan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih di dunia maupun di di akhirat. Ini waktunya sudah habis sesi pertama. Wallahu taala alam biar saya agak terlalu bertele-tele tadi. Mudah-mudahan nanti sesi-sesi berikutnya kita bisa konsen membaca risalah ini sehingga waktu yang tersisa bisa cukup ya untuk mengkhatamkan risalah kecil ini. Kita cukupkan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Uh-huh.